Sebagaimana perkara yang merupakan asal semua kejelekan adalah kejahilan. Mereka ini telah setiap muslim hanya berusaha untuk mendapatkan perkara yang pertama yaitu ilmu dan menghilangkan perkara yang kedua dari dirinya yaitu kejahilan. Karena memang yang merupakan tolak ukur kebaikan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ilmunya. Dan ilmu kepada ketika kita dapati pujian-pujian dan keutamaan-keutamaan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah maka yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i ilmu dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengannya kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia terhadap perkara-perkara agamanya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya kalau ukur kebaikan seorang hamba adalah pemahaman dia terhadap agama kita. Dan tentunya seorang untuk bisa memahami agama ini dengan kita butuh menempuh jalan-jalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebab dan akibat. Akibat tidak akan ada kecuali ketika ada sebabnya. Demikian pula ilmu khonifillah. Seorang ingin mendapatkan ilmu, seorang ingin mendapatkan pemahaman terhadap agama, maka butuh menempuh sebab-sebabnya. Dan di antara sebab terbesar seorang bisa memahami agama ini akhwanillah adalah dengan mempelajari luah, mempelajari bahasa yang dengannya Al-Quran dan As-Sunnah datang. Karena bagaimana mungkin seorang bisa memahami agama ini tanpa memahami Al-Quran, tanpa memahami As-Sunnah? Dan bagaimana seorang bisa memahami Al-Quran demikian pula As-Sunnah tanpa memahami bahasanya? Allah Azza wa Jalla telah mengatakan bilisanin arabiyyin mubin tentang Al-Quran bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab dengan bahasa Arab yang sifatnya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala pilih bahasa tersebut sebagai bahasa Al-Quran dikarenakan kemampuannya untuk menjelaskan dengan penjelasan yang begitu kabar sehingga diterangkan di sini bilisan yang Arabi mungkin yang menunjukkan bahwasanya agama atau bahwasanya bahasa-bahasa yang lain tidak akan bisa mencapai penjelasan sebagaimana penjelasan yang dihasilkan oleh bahasa Arab. Oleh karena itulah hendaknya seorang talibul ilmu ketika menginginkan dirinya bisa paham terhadap agama ini maka berusaha untuk mencurahkan upayanya demi memahami bahasa tersebut. Bahasa Arab yang dengannya Al-Quran turun dan dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bimbingan-bimbingannya kepada umat. Dan bahasa Arab Ikhwanifillah mempunyai beberapa cabang-cabang ilmu. Para ulama rahimahumullah ta'ala telah membagi bahasa Arab menjadi beberapa cabang. Di antaranya adalah ilmu dan pembagian-pembagian ini tidak lain untuk memudahkan orang-orang dalam mempelajarinya. Sehingga masing-masing cabang seseorang bisa memperdalam sesuai dengan apa yang dia mampu. Dan di antara cabang ilmu bahasa Arab adalah ilmu nahu yang merupakan ilmu terpenting di antara ilmu-ilmu bahasa Arab. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Alam Al-Mukbir bin Hadi Al-Wadi'i Rahimahullah Ta'ala Ilmu nahwi minal ulumil islamiyyatil muhimmah yajibu ala al-Muslimin an يعطوها ihtimama ilmu Nahmu termasuk di antara ilmu-ilmu Islam yang penting yang wajib bagi kaum muslimin untuk memberikan perhatian terhadap ilmu tersebut. Kenapa? Il a'da'ul Islam yunaffiruna al-muslimina an lughati dinihim. Dikarenakan musuh-musuh Islam mereka memalingkan kaum muslimin dari bahasa agama mereka. Wa yashghalunahum bima laysa min daruriyyati dinihim al musta'an dan mereka menyibukkan kaum muslimin dengan apa-apa yang bukan merupakan perkara-perkara penting dalam agama mereka. Wallahu musta'an. Dan ini perkara yang kita saksikan bersama ikhwani fillah di mana kebanyakan kaum muslimin mereka enggan untuk belajar bahasa Arab. Dan lebih memilih untuk mempelajari bahasa orang-orang kufar. Merasa bangga dengan bahasa mereka daripada mempelajari bahasa yang yang Al-Quran diturunkan dengannya. Demikian pula sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya dengannya. Sehingga tidak pantas bagi seorang talibul ilmu, terlebih lagi ahli sunnati wal jamaah yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan sunnah kemudian salah sekali tidak memberikan perhatian terhadap bahasa ini. Dan kalau kita melihat para salaf kita ikhwanillah sungguh mereka termasuk di antara manusia-manusia yang mempunyai kecemburuan yang sangat terhadap bahasa Al-Qur'an tersebut. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk memukul anak-anak mereka ketika mereka keliru dalam pengucapan bahasa. Semua ini ditujukan untuk apa? Mereka lakukan untuk apa? Untuk menjaga kefasihan bahasa tersebut dan menjaga kelurusan bahasa tersebut dari kesalahan-kesalahan. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala mengatakan وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها falau tulikan nasu ala lahnihim kana nafasan wa'iba dulu salaf mereka memberikan pelajaran adab terhadap anak-anak mereka atas kesalahan-kesalahan dalam bahasa. Ketika mereka berkata-kata dengan bahasa yang keliru yang disebut dengan Allah, maka mereka diberi takdir baik dengan pukulan atau yang lainnya. Maka kita pun diperintahkan baik perintah di sini bisa perintah yang sifatnya wajib, bisa perintah yang sifatnya mustahab. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Diperintahkan untuk apa? Untuk menjaga tata bahasa Arab dan diperintahkan untuk memperbaiki lisan-lisan yang melenceng dari bahasa Arab tersebut. Jadi kita berusaha untuk meluruskan lisan-lisan kita sehingga bisa mengucapkan bahasa Arab dengan baik dan benar. Fayahfadulana tariqata fahmil kitab wa sunnah. Sehingga dengan Hal tersebut ikhwanifillah bisa menjaga kita jalan untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Karena tentunya bagaimana kita bisa benar dalam memahami Alkitab dan Sunnah kalau kita dalam bahasa keliru. Keliru dalam memberikan harokat antara fathah dengan dhammah saja ikhwanifillah ini fatal dalam pemahaman. Sebagaimana telah kita lewati pada pelajaran akidah ikhwanifillah di antara tahrif yang ditetapkan oleh ahlu ta'til pada firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima wa kallamallahu Musa taklima ini lafaz yang hak. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Tapi ahlu ta'lil mengubahnya dengan mengubah satu harokat saja. Tapi akhirnya menimbulkan kesalahan yang fatal dan makna yang sangat batin. Yaitu mereka katakan ayatnya tidak demikian, tapi bunyinya wakallamallaha Musa taklim. Jadi mereka ingin meniadakan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini mereka ingin menekankan bahwasanya yang berbicara itu adalah Musa kepada Allah, bukan Allah kepada Musa. Nah, kalau yang demikian ini seorang talibul ilm, seorang sunni salafi tidak memahaminya, maka khawatir dia terjatuh dalam perangkap-perangkap ahlul bidah. Sehingga dengan menjaga dan memahami tata bahasa Arab ikhwanillah, kemudian memperbaiki lisan-lisan yang melenceng darinya, seorang bisa terjaga dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Demikian pula kita semua diperintahkan untuk iqtida bil Arabi fi khitabihan Mengikuti Arab dalam pembicaraan-pembicaraan mereka. Kenapa? Karena seandainya manusia dibiarkan dalam kesalahan-kesalahan mereka dalam lahan yang mereka ucapkan maka ini merupakan kekurangan dan aib yang ada pada seseorang. Dan ilmu nahu ini ikhwanifillah dikatakan oleh para ulama sebagai faksul ulum kampaknya ilmu-ilmu diibaratkan seperti kampak kenapa ikhwanifillah dia merupakan senjata utama yang dengannya dia bisa meraih perkara-perkara yang lain Sebagaimana seorang yang memiliki kapal dia bisa mencari kayu bakar, bisa menemahon, menebang pohon, bisa membuka jalan dan seterusnya. Maka dengan ilmu nahu juga demikian. Seorang bisa memahami ilmu ilmu nahu, maka terbuka jalan baginya untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Baik ilmu fikih maupun ilmu tafsir dan ilmu hadis serta cabang-cabang ilmu yang lain. Oleh karena itulah seorang talib yang tidak menguasai ilmu ini maka sulit baginya untuk berkembang. Sehingga para ulama rahimahumullah taala senantiasa menyemangati para penuntut ilmu dan mendorong mereka untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Memang di awal-awal ikhwan fillah ilmu nahu ini terasa sulit. Terlebih lagi seorang yang baru belajar pertama kali. Karena padanya istilah-istilah yang baru yang dia harus berkenalan. Namun jangan sampai seorang ketika mendapati kesulitan padanya dia menjauh. Kenapa? Karena ketika seorang menjauh dari ilmu ini dia akan mendapatkan ilmu itu semakin terasa sulit. Berbeda ketika seseorang mendekat. Sebagai seseorang mendekat kepada ilmu ini, maka dia akan melihatnya mudah. Tayyib. Al-Alama Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam syarah jurumiyah beliau mengatakan An-Nahmu fi awalihi sahbun wa fi akhirihi sahdun Ilmu Nahmu itu pada awalnya adalah perkara yang sulit Ilmu yang sulit dan di akhirnya perkara yang mudah. Dan ini bukan sekedar omong kosong belaka ikhwanifillah, tapi dikatakan berdasarkan pengalaman Memang namanya seorang yang belajar di awal-awalnya sulit. Dan sulit akan tetap sulit apabila seorang menjauh darinya. Tidak mengerahkan kemampuan dan usahanya. Namun kalau seseorang mencurahkan kemampuannya, memberikan waktu dan pikirannya untuk memahaminya dengan disertai permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala akan akan dibukakan pemahaman terhadap ilmu tersebut maka akan menjadi mudah. Waqad usila bi baitin min qasabin wa babuhu min hadid. Dan telah dimisalkan ilmu ini ikhwanifillah yaitu ilmu nahwu dengan sebuah rumah dari kayu. Akan tapi pintunya terbuat dari besi. Ya pintu besi. Seorang mau mendobraknya di awal pertama kali Ikhwanifillah sulit. Ini di pintu pertama kali. Sehingga butuh dikerahkan sekuat tenaga untuk bisa menobrak pintu tersebut. Adapun kalau seorang sudah mampu untuk mendobraknya, maka setelah itu mudah. Dan di antara kitab-kitab yang membahas tentang ilmu nahwu yang mudah dan kita melihat keberkahan padanya adalah Al-Ajurumiyah kitab yang mudah dan bahkan tidak seorang alim pun mungkin kita dapat, mesti mereka memiliki syarat terhadapnya mengajarkan kepada murid-muridnya kitab ini Mukaddimah al-ajulumiyah yang memang Mukaddimah ini Mukaddimah yang mudah Juga Memberikan faedah yang banyak Bagi para penuntut ilmu Dalam cabang ilmu nahwu di awal-awal. Dan di antara syarat terhadap mukaddimah al-ajurumiyah yang bagus Evanifila adalah apa yang ada di hadapan kita ini yaitu al-mumti fi syarhil ajurumiyah di sana banyak sekali syarah-syarah dari para ulama baik mutaqaddimun maupun mutaakhirun akan tapi di antara syarat-syarat tersebut yang paling pas untuk keadaan kita Terlebih lagi ketika kita melihat keadaan pengarangnya Maka pun Mumti inilah yang Insya Allah Ta'ala akan kita jadikan sebagai acuan pada pelajaran nahu kita ini. Sebagaimana pula Al-Alamah mukbil bin Hadi Al-Wadi'i telah menguji kitab Mumti ini dikarenakan kemudahannya juga dikarenakan pengarang ikhwanillah seorang yang akidahnya lurus dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepadanya sehingga memberikan contoh-contoh dengan contoh-contoh dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Berbeda dengan syarah Jurumiyah yang terkenal seperti Tuhfah Hasaniyah yang dikarang oleh Mahyudin Abdul Hamid. Di dalamnya terdapat beberapa perkara-perkara yang menyimpang dari akidah Ikhwanillah karena memang kebanyakan mereka-mereka yang terjun dalam ilmu bahasa, ilmu lughah, kebanyakannya mereka dari sisi akidah terpengaruh akidah Asy'ariyah. Oleh karena itulah Seseorang ketika membaca syarah dari seorang yang dikenal akidahnya adalah akidah salafi merasa aman. Berbeda dengan membaca kitab-kitab yang diketahui pengarangnya berakidah Mu'tazili misalnya atau Asy'ari atau Maturidi dan seterusnya. Terkadang dalam memberikan contoh dari Al-Qur'an dia berusaha memasukkan racunnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Zamakhsyari seorang pentolan terdepan dari orang-orang Mu'tazilah. Dia memang diberi kefasihan lisan, akan tapi kefasihan tersebut dia gunakan untuk kebatilan. Dan sebagaimana pula kitab ini telah dipuji oleh Syekhuna Yahya Hamidullah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di sini, Al-Ajurumiyah Kitabul Hasan Kitabul Sahlun Walaha syarhun tayyib Li akhina Malik Al-Mahdani Jazalullahu khairan Jurumiyah adalah kitab yang bagus Kitab yang mudah dan Dia memiliki syarah yang bagus Yang dikarang oleh Saudara kita Malik Al-Mahdani Demikian pula telah dipuji oleh Syekhuna An-Nahmi Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah taala dan beliau terkenal dengan kekuatan pada sisi lughah ikhwanillah. Beliau telah memuji kitab ini itu al mumtid sebagai syarah yang mufidah jiddan. Wahuwa ya. huwa min asy-syuruhil mufidah jiddan wasahlah 'ala al-talibi. فننصح Wal istifadati minhu ya Mumti ini merupakan di antara syarat-syarat yang sangat berfaedah. Kemudian keunggulan yang lain karena mudahnya dalam penyampaian. Terkadang kita dapat pada kitab-kitab itu banyak faedahnya tapi sulit dipahami. Seperti kitab-kitab Ibnu Hisham ikhwanillah. Kitab-kitab Ibnu Hisham ini banyak sekali faedahnya dari sisi lughah seperti qatrun nada, Kemudian sudur dahab. Ini kitab kitab berfaedah. Akan tapi kitab-kitab Indonesia Hisham terkenal ya, sebagai kitab-kitab yang sulit dipahami terutama oleh para pemula. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hambanya masing-masing kelebihan kita. Dan insya Allah taala mulai hari ini kita akan memulai mempelajari kitab tersebut kefanifillah setiap pada asal berselang-seling dengan pelajaran kasus subhan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk memahaminya kemudian perkara yang perlu diperhatikan ketika mempelajari kitab ini yaitu yang pertama, seorang hendaknya memberikan dan mencurahkan perhatiannya untuk bisa memahaminya. Dia bertekad untuk paham. Jangan cuma sekedar lewat. Kalau sekedar lewat, Alhamdulillah. Ini kita akan buang-buang waktu saja. Nah, seorang mendapatkan keutamaan dulu di majelis ilmu tapi tentunya seseorang jangan sampai himmahnya atau cita-citanya itu serendah itu, hanya sekedar ngalap berkah. Sebagaimana kata orang Jawa, cari berkahnya saja. Mencari keberkahan majelis ilmu yang penting duduk di sana. Memang dia tidak dirugikan, tapi seorang penuntut ilmu tentunya hendaknya mempunyai cita-cita yang tinggi. Jangan sampai hilang dari waktunya sedikit pun dan jangan sampai dia tidak memahami ilmu yang sangat penting ini. Karena ilmu ini sebagaimana dikatakan tadi merupakan jalan utama untuk seseorang bisa mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini pula berarti yang harus diniatkan oleh seorang talibul ilmi dalam memahami nahu. Yaitu dia mempelajari ilmu tersebut tidak lain adalah dengan niatan agar dia bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, bukan untuk bergaya-gaya. Karena sebagian manusia yang dia mempelajari nahu dari awal sampai tingkatan yang tertinggi tujuannya hanya untuk bergaya-gaya. Bahwasanya dia bisa membaca kitab, dia bisa menyalahkan seorang yang berbicara dikarenakan lahan yang dia terjatuh padanya dan seterusnya. Kemudian masing-masing melihat kemampuannya untuk para santri tentunya diwajibkan hafal matan karena matan al merupakan matan pembuka sebagaimana dulu senantiasa kita ingatkan matan-matan ilmu ikhwanifillah dibuat oleh para ulama untuk memudahkan seorang penuntut ilmu menghafalnya dan memahami pada tahapan-tahapan ilmu berikutnya. Dia ibarat seperti magnet. Ibarat seperti magnet. Kalau sudah punya matanya, yang merupakan magnet ini, maka mudah nantinya akan menempel dan menempel terus bertambah. Ilmu-ilmu yang merupakan tindak lanjut atau tingkatan lanjutan dari ilmu yang matanya dia hafal itu akan menempel dan menempel terus. Karena dia punya gambaran global yang mudah terhadap cabang ilmu tadi. Sehingga jangan sampai seorang menuntut ilmu pada salah satu cabang di antara cabang-cabang ilmu dia tidak mempunyai satu matan pun yang dia hafal. Ini penting. Sebagaimana pula hal ini dibimbingkan oleh Syekhuna Sa'id Da'az rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Muslimul Tullah dan seorang penuntut ilmu memilih pada setiap cabang di antara cabang-cabang ilmu matan yang dia hafal. Dan untuk cabang ilmu nahwu ikhwanifillah bagi para tadi yang paling mudah adalah matan ini. Maka dia hafal. Dengan memahami matan tersebut kemudian memahami penjabarannya ikhwanifillah maka ini sangat membantu untuk memahami nahwu. Adapun para abah tidak diwajibkan untuk menghafal tapi diwajibkan untuk paham. Kalau menghafal mustahab. Baik. Tapi yang jelas harus paham. Diusahakan paham yang memahami apa-apa yang dipelajari. Tain. Insya Allah mudah. Pelajaran ini mudah Alhamdulillah ya bagi orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Barakallahu fiikum. Ini sebagai mukadimah dan insya Allah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. نسأل الله التوفيق لما يحبه Subhanahu Wa Taala. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك